Marilah kita selalu meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Pada saat ini kita telah masuk bulan Rabiul Awal. Maka dengan itu wajiblah kita mensyukuri atas segala nikmat Allah dan ajaran yang benar yang telah dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya dan para sahabat-sahabatnya sehingga alam semesta ini menjadi cerah cemerlang penuh kebenaran menuju kebahagiaan yang abadi dunia sampai akhirat. Wa ya muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itanin khamsan qabla khamsin sababaka qabla haramika Wasihataka qabla sakamika wa qabla suhlika waginaka qabla farkika Wahayataka qabla mautik al hadis au kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Pergunakanlah lima perkara sebelum datang lima perkara Satu Waktu masa mudamu sebelum datang masa tuamu Dua waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu Tiga waktu kosongmu yakni peluangmu sebelum datang masa sibukmu Empat waktu masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu lima masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Wa ya ma'syarul muslimin rahimakumullah batiru bil a'malis salihah qabla an tastaghfilu wasilul ladina bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum lahu bersegeralah melaksanakan amal-amal yang baik sebelum kamu tersibukkan oleh pekerjaan dan adakanlah hubungan antara kamu sekalian dengan Tuhanmu dengan memperbanyak ingat dan zikir kepada Allah yaitu dengan ikhlas dan khusyuk. Faya masyarul muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khawfi wal ju'i ونقسم من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم Artinya dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu sekalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan dari harta benda, jiwa raga dan buah-buahan dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Contoh, suatu ketika datang kepada kita suatu cobaan dengan rasa takut yang datangnya dengan tiba-tiba, tertimpa jiwa kita dengan sakit, anak kita, keluarga kita, suatu ketika merosotlah harta benda kita dalam perdagangan karena rugi yang tiba-tiba datang inflasi dan musibah. Suatu ketika datang kesedihan dan musibah karena sawah ladang kita dimakan hama karena banjir akhirnya kuranglah hasil daripada panennya kadangkala sampai terjadi tiada buah hasilnya sedikit pun maka anak pun juga kita harus tetap tabah dan sabar dalam menghadapi segala cobaan yang telah datang dan telah kita perbuat itu seperti terlalu banyak hutang dan lain sebagainya innallaha Maasobiri, Hadirin sekalian rahimakumullah. Pada suatu pagi hari waktu sholat duha telah keluar Rasulullah dari kediamannya dan menuju masjid yang mulanya di Medina. Di saat itu demilah para sahabat Nabi sudah banyak yang keluar dari masjid menuju tempat pekerjaannya menurut profesinya masing-masing. Namun di dalam masjid itu masih ada seorang sahabat pemuda yang sedang termunung tabakur seorang diri. Rasulullah mendekati pemuda itu dan bertanya, "Mengapa kamu sedang merenung tabakur seorang diri?" Pemuda itu menjawab, "Hazanun lazimatni waduyunun ya Rasulullah." Artinya aku ditimpa rasa susah dan banyak hutang ya Rasulullah oleh karena itu saya malu dan takut untuk keluar sebab sudah waktunya untuk membayar tapi tidak punya apa-apa. Rasulullah berkata, kalau itu kamu derita, kamu kau ajari sebuah doa untuk menghilangkan rasa susahmu dan memenuhi daripada hutangmu. Bacalah doa ini pagi dan sore hari. Insya Allah doa ini bisa menghilangkan delapan penyakit yang menimpa di dalam jiwamu. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazani wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal wa a'udhu bika minal jubni wal bukhli wa a'udhu bika min ghalabati daini wa qahri rijal artinya ya Allah sesungguhnya aku minta perlindungan kepadamu dari rasa susah dan duka cita dan aku minta perlindungan kepadamu dari rasa lemah dan kemalasan dan aku minta perlindungan kepadamu dari sifat pengecut dan kikir atau bakhil dan aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari pengaruh hutang dan penindasan orang-orang yang dolim doa ini dibaca oleh pemuda itu pagi dan sore hari dengan ikhtiar akhirnya beberapa saat kemudian pemuda itu menghadap Rasulullah mengatakan bahwa ia sudah bebas dari hutangnya dan hilanglah rasa susahnya dan jauh dari penindasan orang-orang yang dolim berkat rahmat Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ma'syarul muslimin rahimakumullah. Kita sebagai manusia hidup ini jelaslah kita tidak lepas dari rasa susah dan duka apakah itu terpengaruh daripada harta, kedudukan dan sebagainya. Oleh karena itu ya ma'sal muslimin rahimakallah Allah berfirman wa ufawwidu amri ilallah innallaha basyirum bil ibad artinya dan kuserahkan sepenuhnya urusanku kepada Allah dan sesungguhnya Allah memperhatikan kepada semua hambanya surat Al-Mu'min ayat 44. Segala keluh kesah, segala derita dan penanggungannya diadukan kepada Allah. Qala innama asku batti wa Husni ilallah. Artinya ia berkata hanya kepada Allah ku resahkan dan ku usahakan dan aku adukan. Surat Yusuf 86. Faya ma'sal muslimin rahimakumullah. Rasulullah bersabda, "Inna idhamal jazai ma idhamal bala." Fa inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sahita falahu suhtu rawahu Ibnu Majah an Anas radhiyallahu an Artinya sesungguhnya besar kecilnya pahala tergantung daripada besar kecilnya taubat dan kalau Allah sayang kepada salah satu kaum, ia senantiasa akan mengirim cobaan. Maka barang siapa rela menerima cobaan itu, berarti ia mendapatkan ridho dari Allah. Tetapi barang siapa yang marah karena mendapat cobaan, berarti ia akan mendapat murka Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu anhu. Akhirnya sebagai kesimpulannya saya ketengahkan tentang arti cobaan sebagaimana yang tertera di surat An-Kabut ayat 2 ayat 3 sebagai berikut satu orang-orang yang beriman akan diuji dan dicoba dengan bermacam-macam cobaan dalam kehidupannya dua cobaan itu telah dilakukan kepada umat-umat yang dahulu dari abad ke abad tiga dengan cobaan itu akan tersisih antara emas dengan loyang, antara padi dengan rumput, antara benar dan susah. Faya maksaral muslimin rahimahullah. Sekianlah khutbah yang sesingkat ini kami sampaikan sebagai akhir khutbah ini. Semoga kita semua diberi tetap iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi tambah umur dengan sehat wal afiat Semoga kita diberi rizki yang halal barokah dan banyak untuk bekal ibadah kepada Allah, untuk pembangunan masjid, untuk pembiayaan keluarga, untuk pendidikan, untuk fakir miskin dan anak yatim. Semoga kita, negara kita diberi rukun dan damai dari gangguan-gangguan manusia yang dolim, jin dan setan. Semoga semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita meninggal di husnul khatibah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم Barakallahu li wa lakum bi ayatil Qur'anin wa nafa'ana bi tilawati dzikril hakim wa adkhalana wa iyyahu bi jannatin na'im wa qur rabbi fir warham wa anta rahamur rahimin الحمد لله المحمود على البأساء والضراء المعبود بالأمطار والأرجاء المدعو لكسب نوازل الغماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مستحق التوحيد والثناء وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم الرسل والأنبياء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد sallallahu alaihi wa alihi salatan daimatan bila qada wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqallah innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عنهم من الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان علي وعن الستة الكرام وعن التابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصلح لنا أئمتنا وأمتنا ومن ولته من المسلمين شيئا من أمورنا وجمع بيننا وبينهم برحمتك بالجنات إنك ولي الحسنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة واختم لنا بحسن الحاضر اهدنا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله إلهنا يا رب يا رب أنت مطلوبنا وردك مقصودنا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عيون واجعلنا المتقين إماما اللهم اجعل أولادنا وأقاربنا وأهلنا وزوجنا وتلامذنا أهل الحير والي ولا تجعلناهم من أهل الدر وشر اللهم صل على سيدنا محمد تب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم أنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله عز وجل أكبر